Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'arifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Wa minha Paniku setengah sangking Sebab-sebabnya kemunduran bangsa sing akeh wingi istibdadur ru'asa utawi zalime tiraninya pembesar-pembesar wa bin nufudi lan wong-wong sing anduweni pengaruh pemimpin-pemimpin itu bersifat sewenang-wenang istibdad itu iran, pokar PDW orang mikir no rakyat apa sing no harus dilaksanakan rakyat wazulmul hukam lan zolime lalime poro penguasa pejabat batihadum lan penindasane hukam nindas sapa man yuridu ing wong mereka yuridu kang ngarepake ya man ayan hadza bil ummah yen bangkit ya man bil ummati kelawan rakyat bangsa bangkit mindarokatis safalati sangking tingkat tingkat kerendahan. Nek darojat itu unggah-unggahan mendhuwur. Nek mendhuwur darojat Nek mengisor darokat. Wong Arab iku ngono ae dibedakno. Ana ndo sing mendhuwur ngono kae jenenge darojat Nek sing mengisor jenenge darokat. Wa huwa wa huwa wa huwal jahli Min darokati safalati lan jurang-jurang kebodohan wa akhadidil khumul akhadat akh, akhadid itu jamai ukhdud ya, semacam parit yang dalam meh maknane karo jurang itu wa akhadidil humulilan jurang-jurang kemerosotan ila mustawal fadilah maunya diangkat ila mustawal fadilati maring tingkat keutamaan wal ilmilan ilmu pengetahuan wat puhilan kesadaran ini juga membuat merosotnya membuat hajaat wingi kae ini ada pimpinan-pimpinan penguasa-penguasa pejabat-pejabat sing sewenang-wenang nek ana wong sing kepengin memajukan rakyat kepengin minterno rakyat dihalang-halangi ya ndak boleh kemudian zaman orde baru pirang-pirang gua ana wong ngarep dakwah gak oleh harus izin sampai tanda tangani rong puluh pakai oleh mulai dari mudin lurah camat koramil anu tanda tangan kabeh akhirnya wong-wong wegah golek tanda tangan terus gak ana dakwah iku istibdad wa hunaka asbabun ukhar jadi sebabnya hajat itu wingi ana sing jumud kasirin min ulama kakune ulama ana sing tiranine umaro mestine bangsa dan negara yang baik itu kalau umaro baik ulama baik iki ulamae kaku umaro e sewenang-wenang ya sebar ngono wae bahuna hunaka asbabun akhor. Jane unaka iku ana ing kono asbabun ukhor. Pira-pira sebab ukhoru sing liya-liya. Tapi saul maqam ora cukup opo almakom maqamu iki kitab iki cilik ngene iki. Ora cukup dikroha ing nutur asbabun ukhor wa ya utai asbabun ukhar ma'a ma taqaddama sartane barang kang wis dhisik ya ma bayane minal asbab nyatane pira-pira sebab iku tukhmilul ummah iku ndadekno merosote umat wa tasukuha lan giring ya asbab ha ing umat ila majazilil hawan maring tempat-tempat pembantaiane kehinaan wata akhurilan keterbelakangan patil kautai mengkono mau ya ya mengkono mau iku halatul ummati kondisine bangsa umat rakyat masyarakat fi hajaatiha ing dalem lalainya umat Wahdi utawi iki ya utawi iki ku al asbab piro-piro sebab alati aluha kang dadekake ya lati asbab ha ing umat ake koida sultaniha di dalam belenggune penguasa-penguasane umat. Wa amma tua sekarang berbalik wingi hajaat wa yaqadat hajat wis sekarang wa amma halatuha ana dene kondisine umat fi yaqadhatiha ing dalam kesadaran-kesadarane umat umat nek dalam kesadarannya bagaimana kalau tadi umat dalam kelalaiannya Fahia mongko utawi halatuha fi yaqadhatiha iku ala ghairi mata taqaddama iku ing atase liyane barang dama singgus dice, Ini berbeda dengan yang tadi. Li anha karena sedune umat takun wono ya umat izaka nalikane kui nalikane kodot. iku umatan rofi atas syakni itu bongso rakyat sing luhur perkara perkarane samiatal makom yang tinggi makomnya al janib sing mulya mulya janib itu asal mana nih lempeng wis pokoknya dirinya itu mulia lah mani atal hima sing kokoh sengkerane sengkeran itu cagar yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak berhak. Jahuri atas sauti tur nyaring suarane. Ana bangsa sing wong-wong do gak krungu ya, ndak ana bangsa iku kok gak tau krungu aku. Tapi nek bangsa sing maju wong kabeh do krungu ana Amerika wong do krungu ana Eropa wong do krungu terus ana Kuba gak pati krungu ana ana sing gak krungu blas malah dewa wis tau krungu porong kowe kok suwing-suwing kaya krungu aku ana negara jenenge Maladewa, iku suarane gak pati bandel Jahuriyata saud itu suaranya kemana-mana menyaring. Mumtad data sultoti sing meluas sopo kekuasaan ini. Walatakunu ala hadil halah lan ora ana ya umat ora ana iku ala halah halati ngatas iki kondisi illa idza taqaddamat ha kejaba tetkalane ndisiki ha ing hadil halah opo asbabun piro-piro sebab tusiluha kang nekaake ya sebab ha ing umat ilal ghayati marang tujuan alati dzakarnaha kang wis nutur sapa ingsun ha ing lati ghaya nah, harus ada sebab-sebab sampai ada suatu bangsa kok begitu tinggi kedudukannya, begitu nyaring suaranya, ha? begitu jaya Iku ana sebab-sebab. Wa inna hadhil asbaba setuhune iki pira-pira sebab iku kasiratun ukeh aidon halimane. Seperti halnya kemerosotannya umat itu sebab-sebabnya juga banyak, kemajuan umat itu sebab-sebabnya ya akeh. Minha iku setengah sangking asbab kasirah nubuhu afrod nubuhu afradin tumbuhnya individu-individu perorangan-perorangan ya. rakyat fil yang dalam umat kalau disebut bangsa itu kan gemblengan ya semua tapi di dalam bangsa itu ada perorangan-perorangan perorangan-perorangan ini ngelompok jadi RT RT RT ngelompok ning RW, RW RW kelompok ning desa, desa kelompok ning kecamatan, kecamatan kelompok ning kabupaten, kabupaten kelompok ning provinsi, provinsi ning bangsa. Afrod itu individu-individu nih, orang per orang. Tumbuhnya perorangan-perorangan, individu-individu fil umat yang dalam bangsa yuklimuhum sing larakake ing afrod apa bakau ummatihim tetepe umate afrod fil jahli ing dalam kebodohan wal humulilan keterbelakangan tilan kemerosotan busuna mongko nyebarake iyo ya afrod fil ummati ing dalam umat nyebarake ruhal himmati ing semangat kemauan keras wan nufrati mimma yadurran melayu saking barang dulu sing melarati ya mabia kelawan umat wa dunalan menyalakan, menyalakan nguruh ngurupake ya afrat via ing dalam umat naral azimati ing api tekad wal istidad lan persiapan lima alil umur kanggo luhur-luhure piro piro perkara Jadi salah satu sebab bangkitnya majunya masyarakat itu di dalam masyarakat itu tumbuh individu-individu yang merasa sakit kalau melihat umatnya tetap bodoh, umatnya tetap terbelakang itu loro kabeh. Terus berpikiran bagaimana caranya umatku ini, rakyatku ini bisa bangkit. Lalu mereka meniupkan apa namanya semangat mawan untuk memperbaiki diri, menyalakan api tekad untuk mencapai tingkat yang tinggi. Hatta idza tahayya'a sehingga tatkalane wis siap tahayya. Siap-siap ya umat. La kata idza tahayya'a sehingga tatkalane wis siap lahum kedue afradil minal fil ummah apa ma barang yuriduna kang ngarepake ya afrad hamalu Mongkong gowo dorong yo ya afrod al hukumata ing pemerintahan warijalal istibdad bil amri lan tokoh-tokoh sing iku mau tirani sing sewenang-wenang bil amri lan perkara minal uzoma sanging penggede-penggede waruasa ilan pemimpin-pemimpin wa arba bin nufud lan wong-wong sing duweni pengaruh digowo ala tahyilil halatil istimaiyah ing atase merubah kondisi kemasyarakat al, kemasyarakatan al fasidati sing rusak wastibdali ghairiha lan ganti liyane khalah al istimaiyah biha kelawan Allah sing apik wadhiba babidzalika kelawan mengkono mau tuzalul barazih iso dihilangkan diilangake apa albarazihu sekat-sekat dinding-dinding tembok-tembok alati tahulu sing ngalang-alangi ya lati baraze duna tarakil ummah ora nek majune umat semua jadi harus ada perorangan-perorangan yang memang dia memikirkan sekali kondisi umat yang tidak maju-maju ini dia mempersiapkan sesuatunya kalau sudah siap dia membawa semuanya untuk mengadakan perumba, perubahan kondisi itu dari yang brengsek menjadi yang baik wa mata lahum lahum mengko kapan tamma sempurna lahum ketui afrod apa dalika mengkono-mengkono persiapan adroku mongko metui wong-wong mau anahum qad tahu mau anahum setuhune afrod iku qad istazu teman-teman melampaui visabilil islah ing dalem dalan islah dalam rangka reformasi islah itu Reformasi itu memperbaiki yang buruk menjadi baik. Dia telah melampaui akobatan ing rintangan laisat kang ora ana ya akobah bisain lawan apa-apa. Laisat bisa bisain akobah laisat bisa ini itu maksudnya rintangan yang tidak ada artinya. Tidak tidak, tidak ada artinya binisbati ilama nek dibandingno dinisbatake ilama maring barang saya tari tuhum sing bangkal menghadang ngalang-alangi yoma ya hum ing afrod minal akobati sangking hambatan-hambatan kalau mereka sudah melampaui tahap tadi itu rintangan itu belum apa-apa masih ada di depan masih ada rintangan-rintangan lagi hambatan-hambatan lagi yang akan ditemui oleh tokoh-tokoh perorangan ini tadi Li lianna izalatal zulmi wal istibdad jadi pertama kali kita harus ngilangi kezalimannya penguasa wingi wis iso nglengserno mbae penguasa sing zalim iso nglengserno Pak Harto tapi masih ada lagi itu baru satu langkah satu langkah terus kini gembor-gembor reformasi reformasi reformasi tapi masih ada lagi hambatan berikutnya ya, untuk menata kehidupan bangsa itu tidak semudah itu kalau sudah bisa diruntuhkan ini tirani itu masih ada tahapan berikutnya. Foto kalau zamannya londo, londo sudah bisa kita anu, ngonon neh. Jepang. Jepang sudah begitu lagi, ada lagi. Justru orang-orang kita sendiri yang zolim itu sudah diganti lagi nih, ono sing ono. Sebabnya apa? Mas, karena masih ada hambatan lain yang tidak dilalui oleh para muslihin, para reformis ini. Lianna izalata zulmi karena setuhuni ngilangake kezaliman wal istibdadilan tirani wa taghyira nizamil istima lan ngowahi sistem kemasyarakatan iku layak piane ora cukup durung cukup karone mau izalah lan taghyir durung cukup lirafil ummati untuk menaikkan mengangkat umat mengangkat bangsa in bagiat lamun tetep ya umat jahilatan bodoh komilatan tur terbelakang kesalahan kita reformasi kita sudah berapa lama itu mulai lengser Pak Harto nanti saya sepiang tahun karena apa namanya itu tidak berarti karena masih bodoh rakyatnya itu masih bodoh masih terbelakang Fa inna jahlal umati, mongko sedune bodhone umat, bodhone bangsa. Iku dulu eh nemen apane wat atan tekanannya min zulmil hukumati tinimbangane zalime hukuman. Tapi ya banyak muter ya. Penguasa-penguasa yang zalim itu membuat rakyat tidak pinter. Engko nek ndekne pinter, ndekne ngerti hak. naik ngerti hak, ndekne akan melawan ngono jadi setiap apa penguasa yang tirani, yang tiran itu selalu membodohkan rakyatnya supaya rakyat ora iso protes, ora iso segala macam. Jadi tetap nabu dulu. Padahal bodohnya umat ini itu jauh lebih berat sanggane timbangane zolimi mereka itu min zulmil hukuma wa kumula lan setuhune kemerosotane keterbelakangane umat iku akobatun kau itu merupakan rintangan yang angel lampauan-lampauane mengatasi rintangan yang seperti itu berat sekali fisabili ja'liha ing dalam rangka dadekake umat didadekake umatan hayatan umat yang hidup yusyaru ilaihal bilbanan kang den tunjuk ilaiha marang umat bilbanani kelawan driji oh ini loh umat tenanan ini loh ya maksudnya gitu untuk menjadi umat yang seperti itu dididingi wong ikil contohnya umat yang hebat Wah itu hambatannya seperti itu. Yang paling berat adalah hambatan budunya umat ini. Wahadil akobatu asyaddu tiradan. Utawi iki hambatan iki rintangan iku asyad luwih nemen apane iktiradan ngalang-alang ini ngerintang ini min akobatil mustabidin tinimbange ngalang-alang ini orang-orang yang tiran tadi itu yang sewenang-wenang tadi warijalitin aljamidin lan tokoh-tokoh agama sing kaku wingi kae ini lebih berat ini harus kita untuk reformis reformis ini harus betul-betul berjuang untuk mendidik rakyat memintal rakyat kalau ingin betul-betul mereformasi kondisinya wa mata adrakan nabihuna minal ummat dan kapan mengetahui menyadari Nabi nabihuna orang-orang individu yang tumbuh tadi minal umat sing umat zalika yang mengkono-mengkono kondisi mau fakaru mongko berpikir-pikir ya annabihun fil wasailing dalam piro-piro sarana alat itu zilu kang iso ngilangake ya lati wasail hijabal kumul ing aling alingik keterbelakangan wal jahlilan kebodohan anha saking umat. Jadi harus berpikir orang-orang yang mau mereformasi kondisi ini harus berpikir bagaimana menghilangkan kehumulan dan kebodohan rakyat ini. Wa mahiyalan hiya lan ora ana ya yolati wasail illa iqadu nirani sauratil adabiyah kejaba lawan menyalakan ngurupake nirani sauratil adabiyah eh api-api revolusi moral. Saiki sing terkenal kene revolusi mental. Iku niru aku nek revolusi mental. Ini revolusi moral. Itu dari awal zaman awal-awal reformasi begitu Pak Harto lengser saya sudah nulis tentang revolusi mental. Ini gue apa Koran. Hmm. Mbah. Jokowi maca mbah piye terus. <laughs> Nah, revolusi mental. Nah iki revolusi moral. Moralnya itu dan maksudnya revolusi moral ya padha moral revolusi mental. Mental kita itu, aku mungkin nganggu kata-kata yang ekstrim. Kita ini kalau mau reformasi, kepala kita harus dicopoti dulu, digenti kepala baru. Itu revolusi mental menurut versi aku. Kepala kita harus copoti dulu, diganti kepala. Mergo kepala kita ini sudah rusak. Kepala yang tidak tahu mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Ngosok dunia bondo dianggap paling pokok. itu senemen dunia bondo dianggap paling pokok itu gara-gara kita dididik zaman orde baru untuk menyukai dunia ini berlebih-lebihan itu harus kita hilangkan kan nek ora tulisanku bian kae kalau tidak insya Allah kiamat kurang dua hari kita akan tetap begini reformasi tidak akan berhasil itu syaratnya itu mau jenenge revolusi yang menjabel jabel itu mental-mental lawas itu harus dicopot nah ya senengin dunia itu ya, nemen terus tidak terkecuali orang terkecuali wong gede wong cilik ya santri siapa seneng dunia lah. biyen niku ana koplensi apa-apa itu nek neng NU terutama ya. Iku sangu dhewe-dhewe. Oh. Saiki rapat ngono ae ya. Nek gak mbok sangoni gak teko deh. Terus oh, ya, ketergantungan pada dunia nemen banget. Karena dididik seperti itu. Biar anggota DPR itu hanya 3E ongkos perjalanan transportasi neng nah, lembang ini ongkos becak ngono zaman Orde Baru digrojok duit pirang-pirang puri e Pak Harto supaya gak kakek canggung lo nggak anggota DPR gak gak gimana geneman Oh doa ya gak berfungsi DPR itu ini ngomong orang ngomong mereka harus dijejeli yo jejeli ayo ayo emang ngomong nih jejeli nih gak sudah ngomongnya jejeli nih ah, Aku seneng dunia dijejeli dunia ya. langsung klub sampai Pak Harto lengser belas nih ini anu, Liani setuju lah lo neh ning DPR setuju jangan apa-apa setuju ini saka sapa ya saka eksekutif saka Pak Harto ini iya, harus setuju. Oh, apa tuh yo iya, yo iya. sidang kami buka hmm. dok dok dok. Coba dibacakan ini bacakan. Gimana setuju? Setuju. Dua. <laughs> Nanti ana kucing mlebu ngeo, setuju. <laughs> Bareng reformasi, wah sing asale jujuju iki ya ya ya terus saiki wah supaya kepengin ketok reformis ora kaya biyen-biyen intrusi intrusi lho ramene ra karuan DPR terus ngomong kabeh ngomongnya e dunung ra dunung pokoke ngomong sebabnya apa mental iki enggak digenti ndase cangkeme tok sing digenti ndase gak dicok kudu di Iku revolusi mental ya sak sirahe kok. Cangkeme tok iku ya. mau pating clotet ngomong wis terus kono geneman durung rampung wis terus iya, ben ora kaya wingi ngono lho. Wingi rak do mingkem kabeh. Iki aku gak aku saiki. Hmm. Iku mergo durung direvolusi mentale. Eh, evolusi mental betul-betul itu senengnya dunia dikurangi ora usah hilang lah kesuwen wong-wong seneng kok mbok ilangi ngilangi kesenengan wong itu berat kurangi saja lho iku didikan 32 tahun waktu angel mereformasi islah 32 tahun penguasa, sistemnya semuanya sudah diatur demikian rupa supaya kita itu menyintai materi lebihan Jadi nek cara santri ini itu awake edw kabeh ini wis ngilmune Pak Harto itu wis malakah kabeh. Malakah. Malakah itu ora ngerti kok idaya apa pokoke malakah. Ya yang tak contoh no itu Ja'a Zaidan salah. Loh, bete endi ning Alfia kok iso nyalahno Ja'a Zaidan. Ora usah bet-betan. Ora usah kok ida kok ida. Ning kupingku ora enak. <laughs> Wong sing wis malakah ngilmune iku krasa mendarah daging guys. Jadi awake dhewe iki wis rasah mikir iki engko dinggo apa enake ditampani apa ora duit iki iki diroyok apa ora iku rasah dipikir. Wis oyok ngono ae. Janji bondo ya lu ngantek modern iku ana sing modern itu ana sing di bawah sadarnya ya materialistis. mungkin ini Nek diundang wong sugih tahlile ping 1000. Nek diundang wong melarat langsung donga. Donga Allah mahdina. Dungane iku iya, bana atina bidunya hasanah. Wes. Wong amplope mok cilik ae. Itu tidak sadar. Balik-balik mbok amplopi e kok tipis. Lemben undang nek gak gelem teko. Ya. Itu Malaka, Malaka. Saiki konferensi-konferensi ngantek konferensi cabang eh, itu iku wong iku nggawa apa isine dhuwit. Nggih ngerti ya, semilih aku kayak ini kan. Wong milih milih kepala daerah barang ngene. Ora kok dipikir iki wonge pinter ngerti daerah kene apa ora punya wawasan pembangunan apa enggak ora urusan. Pokoke donya meroi dadi. Oh iku bupati Kediri bupati Kediri itu karena sudah dua dua kali enggak boleh aturannya karena sudah dua kali. ini gak bisa nyalon meneh mergo wis ping Bojone loro dikongkon nyalon karo pisan. Terus kowe engko nyalon kowe nek dadi bupati aku sing ngalahi ngono kan. Nyalon ngono. Mbok tuwa sing menang. Ya, Saya kira dadi bupati. <laughs> ya Allah. Ono lah sing dadi bupati ini wis rong 2 tahun, dua kali periode gak oleh. Anake sing nyalon terus nyalon. Gampang ngurusi dadi jadi. Jadi. Itu sudah rusak. Wong seneng dunia selawe ewu sudah di kepala daerah mulane wong kepala daerah itu orang kok pinter pinter kan suge-sugian suge sing parah meneh nek ana bandare iku cukong sing mbayari kowe wau lolah tapi ana sing nyukongi wis nih dadine ngono iku ana cukong-cukong jadi saiki kowe nyalon ora dadi ya untuk duit, dadi ya beneran ya kan mergo ana sing nyukong usah usah mulane kaya mbiyen wis didhawuhna hubbud dunya ra'su kulli khati'atin nyenengi dunia berlebih-lebihan itu sumber dari segala kesalahan nah, iki nek gak dilawan iki ya wes tetap ini terus nanti kiamat kurang kurang dino ini kalau sauratul adabiyah naik cara aku itu harus dilawan dulu kesenangan orang kepada dunia wah ini gembar-gembor supaya orang itu tidak terlalu seneng dunia tapi mubalek mubalek sing pesagi sing ning jero omah iku mulai melek ngantek melek nah itu terus ngiming-ngimingi terus kue diiming imingi perkara-perkara sing ora mbok butuhno sampai kue merasa butuh kemudian sabunan ngumbah-umbah ya sabun cap tangan ngwadus adus ya sabun cap tangan keramas ya sabun cap tangan <laughs> diwingi-wingi televisi wah rambut ana dhewe jenenge sampo rai iya, ana dhewe jenenge rai ku ana dhewe klening apa mbah jenenge kelek ana dhewe kodol kowe sese ah, kodol sikat sing biyen mok trima driji ambek odole boto den boto dideplok ngono ae iku untune wis putih ra karuan paling rodok elit sithik ya nganggo sepet lah ya. Wak iki ku pameri berbagai macam bentuknya sikat. Ana sing sikat lekuk dua, sikat lekuk tiga, sikat yang bisa mencari selilit dewi. <laughs> Wah. Apa jenenge? odol ana odol sing gledek ana odol cair ana macam-macam durung sing didol ning supermarket ning ngene mall-mall kuwi ya. benda-benda sing kuwi dhewe ora jelas iki nggo apa mbok tuku bar dituku terus ditakokno iku ana sing takok aku ngeten iki nggih napa ya lho sampean asal ning pundi kula tumbas lho sampean mboten ngerti Gunane kok sampai umbar Tok ya apik ya. Lha ya salah. La ilaha illallah. Padahal itu mau ada sikat ngene ini gak roh. Gak roh gunane apa sih tuku. Masya Allah ini nek payah rakyat yang ini ini senajan tirani-tiraninya sudah dihabisi tapi ini masih gini terus ayah. Hmm. Harus ikotu nirani sauratil adabiyah. Harus dibakar rakyat ini untuk mengadakan revolusi mental, revolusi moral. Alati taltahimu. Revolusi sing tidak sekedar revolusi mental, revolusi moral, tapi alati taltahimu sing nguntal yolati lati saurah hal fasidah ing perilaku perilakune umat sing rusak lah nek kowe dimingi-mingi donya, kepengin iki, kepengin iku, kempat padahal income-mu, pemasukanmu ndak cukup. Kan kowe mikir iki carane piye supaya iso entuk iki. Ya nyelindut. Kan itu. Terus ana putu nekek mbae bareng. Iku perkara golek donyane mbae. Ana bocah cilik di dipateni. Ini apa? Mergo ngerah warisane. Ini gak mati, untuk warisannya di bodiknya orang tiba. Ini. Oh Ana wong Indonesia mbek Indonesia tukaran geger gencik perkara dunia. Wong Islam tukaran karo Islam perkara dunia. Wong NU tukaran karo NU Ora kok sebab royoan swarga. Ya Itu. Ini ayah, itu harus dilepas kepala seneng dunia pas Ya sak butoe ngono ae lah. Wong mangan butoe sepira? Sak piring. Nek piringnya gede, sak piring. Piringnya cilik kalau tengah piring wis udah. Enggak lebih, ndak kurang. Lah kok nglumpukno beras menake nggo apa dimingi-mingi ra dimingi-mingi terus saben dina dimingi-mingi apa ae dimingi-mingi kowe main duwe sepeda motor rasa dodo mikir-mikir wis terus ini iki anune DP-ne DP-ne murah Woi, ngono iku seh, kowe geseh gak kepengin. Ora usah nganggo DP, ngono iku wes terus supaya motor pirang-pirang mobil pirang-pirang mergo dengan mudah bisa diambil hmm. pemerintah itu juga mikir orang mikir Saya dipikir pertama nek negara-negara maju saya dipikir itu kendaraan umum bis kereta api ngono kuwi yang no. jadi jalan tidak macet tapi enggak wah mobil-mobil pribadi, kendaraan pribadi yang di giatno itu. Akhirnya kebet meninggalan itu. Jadi masalah kota-kota besar kemacetan itu. Nah ini ini diusahakan, negara-negara maju diusahakan. Bahkan orang yang naik bis itu mendapat subsidi. oh diongkosin pak bis itu. Kenapa? Karena dengan naik bis berarti kendaraan pribadi berhenti tidak jalan. Artinya ada satu kendaraan yang tidak jalan. Artinya ada satu knalpot yang tidak mengeluarkan polusi. Ngono ngarim Nek kene ora pokoke guagahan. Gak ndek apa-apa ya pokoke duwe mobil. Hmm padha karo wong desa-desa omahe oh gede bolong kabeh tapi TV-ne 20 in. La ilaha illallah. <laughs> Supaya iso ndelok inul. <laughs> La ilaha illallah. Ini harus ada revolusi moral yang menelan gitu. Wa adati ya ad lan kebiasaan-kebiasaan umat sing berbahaya sing melarati sing merugikan iki kudu enak ini wala dawa anjak lan ora ana obat sing luwih manjur fi hadhi thawrati ing dalam iki revolusi min tisharil jaraidi min intisharil jaraidi saking sumebare harian-harian koran-koran al khurrati sing merdeka as-sadiqati sing jujur allati la tabi usyaraf sing ora menjual ya lati al jaraid ora adol asyarafa ing kehormatan wal wijdanalan hati nurani bidurai himat lawan recehan-recehan yakuluha sing nguntal sapa ing dure himat sapa ashabuha wong-wong sing duweni jaraid zulman secara ngoyo wasuhtan lan haram mestine kudu sing paling manjur untuk mengobati itu adalah pers tapi pers sekarang juga sudah dikuasai oleh industri-industri pers media elektronik dikuasai oleh industri-industri. Jadi golek media sing merdeka, sing jujur, sing memihak kepada kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Wah. Padahal ini paling manjur obat ini. Nek ono media sing menganjurkan, sing menyebarkan apa namanya islah reformasi dengan benar tanpa dinunuti kepentingan-kepentingannya sendiri oh, itu baru manjur ini gak wetoke kaya ya ya guri-gurine ternyata sing duwe iku emeh nyalon dadi apa cah apa ora bahaya Wa min dzalika aidan aniku setengah saking mengkono-mengkono obat yang manjur aidan hale maneh intisarul qurub intisarul kutubi sumebare buku-buku kitab-kitab an sing manfaat baina tobaqatil umat baina tobaqatil ummati antarane lapisan-lapisan masyarakat jadi ono buku-buku sing dibaca lapisan A dibaca lapisan B tidak digebyahuyah pokoknya bukune kudu tingkat akademisi yang paling top nek nah, wong awam gak iso maca tidak tapi buku-buku di lapisan-lapisan masyarakat ini yang bisa dipahami gunane mencerdaskan rakyat baru bama laha fi ba'dil ahayin taksirun azim dan terkadang laha ibu kedua al kutubun nafi'ah fi ba'dil akhayin yang dalam sementara piro-piro saat taksirun adim utawi pengaruh yang besar sing gede asatu sing luwe nemen minta siril jaro iki tinimbangane pengaruhe koran jadi anjen koran radio televisi itu yang banyak pengaruhnya tapi ini yang Khurrah sadiqah itu loh sing merdeka, sing jujur, sing tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan ini yang nah, yang kurang itu itu. Buku-buku nah, itu juga penting untuk nah, kadang-kadang orang membuat buku itu ya dipremakno awake dhewe ora premakno pembacaan. prima premakno awa ide awa ide iki sing apik kudu ngene. Lah ini tingkat kecerdasane penulis sampean kecerdasane pembaca itu ah, diukur. Kaya iki iso diwaca karo lapisan masyarakat secara umum itu kudu uslubnya, bahasanya segala macam harus diatur. Fa'alal mufakirin mongko iku wajib ing para pemikir-pemikir ayuk siru yen to ngokeh-ngokehake ya mufakirin minal kutubin nafiati angking buku-buku kitab-kitab yang bermanfaat itu itu sing iso membangkitkan iso nggugah ya lati umat yang perasaan perasaannya umat wa nabihuha lan menyadarkan yolati ya kutub ha ing umat min hajaatiha saking kelalaiane umat. umat jangan dibiarkan terlalu lama lalai, nggak ngerti kepentingannya, nggak ngerti urusane urip, pokoknya angger urip bloko-bloko itu. Diajak ngene rono ngulon-ngulon ngetan-ngetan. Pokoke iso mangan, pokoke ngombe. Dah, nek pokoke mangan ngombe wedhus. Wa ayyadatu sahaib al-wataniyah lan yen mendukung ya mufakirin as soha ifal wataniyah ing pers soha itu jamak suhuf pers pers itu nek pers itu iso koran iso buletin iso majalah iso radio lebih umum kalau pers al-wataniyah sing bangsa kebangsaan istilah yang saya saiki nasionalis di kota sing bener-bener jujur kepentingan untuk kepentingan tanah air wal majalat tilan majalat majalah-majalah al mufidati sing maidai an nafiati sing manfaati wadzalika utai mengkono mau hibil ummah kelawan gelemake ing umat masyarakat fiha ing dalem majalah mau dolongganan majalah iki apik iki majalah ini jujur bersih Zalika bitarhil ummah fiha ing dalem lati kutub wa sa'iri taksiri sawadi man yabta'uha lan berusaha litakfiri sawadi mayab ta'uha ing eh, ngekehake mayoritas wong sing tuku latiku al kutubun A, diusahakan supaya orang suka membaca eh? tradisi membaca supaya jadi budaya membaca bagi masyarakat ora kok budaya nonton TV malah no beku pikirane ana delok sing wis mateng terus ae mateng terus mateng gaweane kono ora karepe kene ngurang dipaksa selera kita digiring selera kita sampai selera itu digiring ya Mbak karena mereka tidak jujur untuk kepentingan rakyat selera gitu mereka ditumpangi ambekan kepentingan kepentingan industri. Jadi late wong Jawa digiring kon seneng karo pisahan KFC, McDonald. Padahal itu nembok mbok pikir-pikir sing jenenge pisahat itu itu kaya ana umbele. Mohon mau dikejoh terus nih gini televisi. Iya Wah, bang asal terus kepengen ini mau sih? makanan kok ngono iku. Jajal-jajal regane murah talang. Larang ya, eh, tak nyalangi sik. Ke, keplaur nyalangi sik nggo tuku pisahan. Dipangan set metu kalau ndelewel. Lah tapi digejoh terus wis-wis selera katut. Geduk jadi ini ra enak blas. Geduk lah enak enak ya, pecel nan, pecel barang wis gak enak apa? Wah, nek gak chicken no. wah chicken itu apa? Chicken itu pitik. <laughs> Wong Jawa ya chicken barang lah. Ya, <laughs> itu mestinya itu mereka itu nggak menyadari bahwa mereka pengaruhnya besar sekali pengaruhnya besar jadi kalau digunakan untuk hal yang bermanfaat itu alangkah hebatnya itu sukuf itu pers itu sayangnya ya itu ditumpai kepentingan-kepentingan akhirnya terus kita itu yang hobi ndelok TV wes gaya nih barang terus terus gaya India mereka dicekok itu sebagian Arjuna itu <laughs> la ilaha illallah dicekoki Korea terus dadi wong Korea dicekoki India dadi India iki piye rakyat iki Lah sing nyekoki iku sing gendeng iku dicekoki nasionalisme apa jenenge Eh, patriotisme, gimana memikirkan tanah air, gimana iki orang ngantek soal ibadah barang itu golek no ke luar negeri barang saya apa kene apa mulai kene apa gak ono wong sembayang apa ora ono kan sembahyang sing jaman mulai jaman Sunan Ngampel wis ana wong sembayang ana wong ngaji ana wong poso lah eh, kok golekno ngono barang kula hau. Oh, weh, sembayang cara India. Alah. <laughs> Eh, sembayang cara Korea barang kok sesuai. Badarika bitadhibil ummah. Tapi ya Allah litaisir li, litasirul ummah supaya melumaku ya al ummatu umat fisabilil majdi ing dalam dalan keutamaan kemuliaan kejayaan batas lukalan ngambah ya umat tariqat saadati ing dalan kebahagiaan patanabah mongko sadar siro ra'akumullah muga-muga ngreksa ing sira kabeh sapa Gusti Allah maksaran nasiin wae para generasi muda wala takunu lan aja ana sira kabeh iku minal khamilin termasuk wong-wong sing kumel wong-wong sing terbelakang jalukamu sing instan-instan tok eh timbangane maca alung delok sinitrone rak wis kemana dan terus kita itu akhirnya menjadi masyarakat yang mempunyai budaya instan kabeh kepingine wis dadi wis mateng karek ngemplok saiki wong petani bareng ku anake petani akeh sing do mlayu ning kutha mergo nek tani ku kok tak tandur ndadak ngluku ndadak segala macam kepengin sedang dadi jet ngono Dadak apa? Mie. Mie saya banyu panas langsung bisa dipangan lep ngono Sekolah kesuwen sekolah semono suwene ini ana sing dodol ijazah dadak sekolah barang tuku ra wis. Saiki pirang-pirang ayah doktor profesor barang itu ternyata tukon. Komilin berhati-hati wala takunu minal khamilin waqra'u lan maca sira minas suhufi saking koran-koran majalah-majalah persiku maca ing asaddaha watoniatan sing luwih nemen-nemene suhuf apane watoniatan ke tanah airane jadi nek nulis itu eh, berpihak berpihaknya kepada anak air Indonesia raya atau rakok berpihak ke Amerika ke Timur Tengah eh, itu saiki ono pirang-pirang itu bukan hanya majalah bukan hanya koran tapi website-website itu banyak sekali gulei website-website koran-koran majalah-majalah yang kebangsaannya itu jelas keindonesiaannya itu coba kok golekno sing kono-kono wae kowe engko dijak laur-laur aku eh wong ini tertarik nah, karo timur tengah timur tengah kaya ngono rupane faudo chaos tidak ada tempat yang tenang negeri timur tengah kene emeh kepengin kaya ngono kuwi Oh, rakap, rakap berjagongan loh wa minal kutubi asmaha lan saking buku-buku macanen asmaha ingkang luweh bermutu-mutune kutub apane maudhuan topike wa usluban lan gayane takunu mongko ana sira kabeh ana iku minas suada termasuk orang-orang yang berbahagia Astauratul Adabiyah disebut-sebut mau anak no revolusi moral itu apa ya? Revolusi kebudayaan. Cara Perancis, cara Cina, Astaurah al -ad adabiah itu revolusi kebudayaan. Jadi budaya kita itu sudah nggak jelas. Budaya kita itu apa saya? Wong makanan pisahat Itali. Eh? Itali. ini orang ya fried chicken Amerika. Sandale sandal jepit Jepang. <laughs> sarongnya sarong koyaman <laughs> Paling mah ya kupluk itu, ya kupluk ireng iku, kongres iku lagi asal. Eh, eh, budaya kita budaya budaya kita itu sudah punya sendiri budaya gotong royong itu kayak yang diso yang masih belum terkontaminasi peradaban-peradaban kuto itu itu budaya kita Cah nom menghormati sing tua, sing tua nyayangi sing nom Gotong royong, ngurmati tamu, ngurmati tonggo. Tapi terus itulah yang sebetulnya aku bolak-balik ngomong orang di desa itu sudah HP-HP jadi paling cedak karo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu orang desa. Kanjeng Nabi nganjurno hormat tamu. Kowe nek medhayah ning gone wong desa durung ditakoki apa-apa wis disugahi wedang. Senajan teh pahit ya. Oh, ya anane ditokno kan. Gedang kluthuk ditokno. Gedang kluthuk wijine akeh banget ya. Kan jangan lihat gedang kluthuk ya. itu diperlokno nggo nyuguh amu. Hah? Terus rotine roti ganjeril ganjel ril roti ganjel ril di gede kan. saat kan ini lan tokno lagi engkau nek mau mantah koki konti kang kok janur gunung ora kok mau arep tilik keselamatanmu tok Medayan. Ya medayan ning kutha. Durung dibuka lawang wis tak kok isi KTP-ne. <laughs> Embek tonggo, wong desa iku masyaallah nyambel goreng tempe ae tonggo dikeki ijip-ijip mergo dik mau wahing terus tanggane. <laughs> Ya. Ning kutho tanggane mati lho ra lho. Lah mbok terus semuanya itu budaya desa itu banyak sekali yang mengadopsi dari ajaran-ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. melok nenggoni nari kau bangun omah di melok. Melok itu itu munggah barang, masang anu segala macam, padahal mau dikai sego pencok ngono tak ada. Mel. Gotong royong. ana sing mati wis langsung ora usah ana pengumuman ana sing ngongkon ora ana terus nggo tenong dhewe wong wedok-wedok niku sing beras sing gula nah, terus wong kutha ini nyerang ning desa sampai ngimi-ngimingi budaya kutha wong desa ndelohom kepengin kok ngayu ya kok ngono wong kutha kok ayu ngono carane piye salon salon desa buka salon sak durunge buka salon niku salon idel salon idel wong-wong eh, salon hmm? apa sing kepengin ngritingno rambut ambek nggawa ruji sepeda iku diobong terus dikenekno terus ngriting dhewe Saya saiki Ono salah. Terus TV masuk desa, sudah. Wong-wong desa-desa itu isin arep njegur ning sawah isin, kok ora kaya wong kutha. Terus mara ning gone kutha jenenge urban. Mara ning Jakarta. Jakarta ning kene moh ning gone sawah, ning kono malah dadi kuli bangunan. Wah mulai bangunan mulai ae gayane Lu dari mana? <laughs> Baru dua dina. <laughs> oh, udah lalu-lalu gue-gue ya. Kocamata ini wireng gedhe nah. <laughs> Wah, ben bolak-balik HP, HP ini ana kenekane iki. Wah. Ning di sana terus didelok caci si berang-berang Oh, itu apa Kang lu Demek oleh Kang, oleh oleh. <laughs> oh, semenenge lah karon. Rumah sana itu lebih indah, lebih bagus, lebih modern daripada kehidupan miliknya dia semua. Padahal jauh, jauh sekali kehidupan modern yang sesungguhnya ya sing selama ini neng desa e, neng kutha wis rusak Nah, ada kesetia kawanan sudah tidak ada, gotong royong wis kaon tahun kan. Mergo dijajah mbek wong kutha. aku nek kandha karo wong desa-desa, kuwi ning kutha dolen budaya desa neng kutha. Aja kowe mengotak-ngotakan sendiri. Malik kowe, kowe nek ning kutha dol. Budaya desa kesan. Kestia kawanan, gotong royong, menghormati orang, menghormati perbedaan, tapi terus dol ning kutha. Aja kowe malah dadi wong kutha, malah gak jadi apa-apa kowe. Kutha ora, desa ora. Wah, celanane jin, sandale jepit. <laughs> si tok ijo tok ya abang sisan la ilaha illallah Wong nganggo desi gayane nganggo desi. Rumangsane desi ku tanda modern ngono kuwi ya. Wong iku tandane katisen. Desi kuwi dipakai oleh orang Eropa dan tempat-tempat yang bermusim empat ketika musim dingin supaya orang tidak apa tidak kena radang tenggorokan itu ditutup dengan dasi nih gini anggur dasi terus kipasan <laughs> pasang AC terus selimutan <laughs> itu gak ya, nalar benar lah mau ora apa pasang AC gue, ya benar adem kemulan Ora dunung blas. Ini. Wah, sing wedok ya ngono. Wah, niru rock model Prancis. Ya. Sing mini ngono kae. Terus ditutupi bantal. Lha niku lha apa? Ditutupi tas. Lah nek mbok ketone ya tem isan ah ketok. Ya mbok tutup-tutupi. Jadi orang dulung awak dhewe iki ra dulung Itu ya. yang jenenge kumul ya ngono kumul. La ilaha illallah. Hmm, kepingine model jual punya kamu itu indah desa itu indah banget ya Allah saiki diserang kan segala macam ada tentara masuk desa anu masuk desa wah macam-macam masuk desa tapi desa itu terus keteter keteter terus melok mudah-mudahan wah rugi besar iso jajakan aku ning kutha menjajakan milik desa ono oh, Ora kok aku niru kok, aku menjajakan nilai-nilai norma-norma desa. Ini. Jute wong ya seneng itu. Apik ya, mesti apik ya wong desa kok. Saiki terus dinggo nyanyian iku apa? Oh, eh, desit. muni ngono iku wong desa. La ilaha illallah. Iku piye? Kowe iku karepmu piye? Lha kowe masa mung kutha piye? wong desa iku mbok seneng gone Jakarta pirang-pirang tahun. Aku roh nek ndek wong desa. Aku roh. Kowe nek kepengin roh, kon buka sepatune. Desinan segala macam, jahit delok sepatumu buka. Nek kene iso ditata pencitraan, rambine model aro, ya, ini barang celanane jin, tapi kaos kaki ora tahu dipikir mbekan wong iku. Jadi mbok delok patune copot. Ketara oh, pilihan warnane tuh <laughs> Tuku kaos yang lorek-lorek. <laughs> ini piye selera desa ini. <laughs> Gayamu nek wong kutho. Copot lambimu murah ketara. La ilaha illallah. Kaos iku tulisane mbah apa ae. Kowe ini aku jas ngaku kolam desinan barang dibuka AOC KUD <laughs> rokok payah kowe payah Jadi terus dunia itu orang kutha itu akhirnya orang desa terus ke kepengin kaya kutha, rok non desa, non selerane rendah sampai turutnya Hmm wong desa elek-elek iki wong kutha-kutha sing anu kuwi wong desa kabeh asale fatanabahu Zuhur ada wes ya, saiki sawurah al adabiyah evolusi kebudayaan. Al umamu tai bangsa-bangsa fi hali maradiha ing dalam kondisi lorone umam al istimaiyah fi khali maradhi al istimai lorone sing bangsa kemasyarakatan takunu iku ana ya umam la takunu iku ana apa hajatuha kebutuhane umam ira islahima maring matotake memperbaiki mereformasi barang fasada kang rusak iya ma fiha ing dalem umam apane nyatane minal akhlaki nyatane piro-piro watak wimi mak wajah lan jejekake barang sing bengkok iya ma ayane min furuil ijtima nyatane cabang-cabang sosial kemasyarakatane ana iku aksara luweh akeh min hajatil marid tinimbangane kebutuhane wong loro ila dawai marang obat bangsa yang sakit secara sosial bangsa yang sakit secara sosial itu kebutuhannya untuk perbaikan untuk reformasi itu lebih besar daripada kebutuhannya orang yang sakit terhadap obat wong loro wong loro itu kan butuh obat tapi bangsa yang sakit bagaimana ndak sakit bangsa ini delok sekolahane ya dhuwur ditele ya tumpuk-tumpuk tapi kok korupsi itu rusak itu penyakit istimewa, nah, penyakit istimewa. Uang, nyalon dari pemimpin dari kepala bayar sing dibayar ya gelem milih iku wis rusak wis berpenyakit itu kondisi saya mengenai ini lebih membutuhkan obat untuk menjejekno kondisi yang bengkok ini lebih membutuhkan timbangannya wong loro membutuhake suntik yang rudu insanun loro sapa wong fayal jauh ahluhu mongko melayu sapa ahluhu keluargane insan wadabuhu lan keluargane insan ila tabibin maring dokter yasiku nabihi sing percaya ya ahluhu lan dawuhu bi kelawan dokter ana wong lara keluargane apa dulur-dulure mblayu ning gone dokter sing mereka percayai dokter itu dokter keluarga itu wis marana gorono gorono fayasifu pulahu mongko mendiagnos nyifati sapa tabib lahu kanggu insan mau minal adwiati nyatane obat-obat nyipati maing barang ya rahu kang berpendapat iyo tobib hu ing ma ditingali mufidan ingkang maedai lahu marang insan keluargane dulur-dulure gawa ning dokter sing dipercayai terus doktere memeriksa, memeriksa terus memberikan obat-obat yang kira-kira menurut dokter itu bermanfaat untuk si orang sakit ini. Itu nek wong sing lara. Wa tamrudul aumatul jumaah. Saiki sing lara, lara sapa al ummatu umat. Rakyat bangsa lara jumaah sekabehane. Ilaman rahimah rabbuka ya ana pengecualian tapi ya ilaman rahimah kejaba wong sing melasi sapa buka pengiran ya ada beberapa orang saja sing untuk rahmati Gusti Allah ora melok lor nek ana dulure lara undang lagi melayu ning dokter bareng iki lara masyarakat lara kabeh falatal jam mongko ora mlayu sapa umat ila tabibil istima maring dokter kemasyarakatan liudawiya supaya nambani ya tabibul istima amroboha ing penyakit-penyakite umat wa yukhaffifa lan ngentengake liya tabib ausabaha ing lara-larane umat wa yukhallisaha lan menyelamatkan ya tabib ha ing umat mimma saking barang asobaha sing ngeneki ya maha ing umat Kene apa nek ana wong lara kok mlayu ning dokter tapi nek umat secara keseluruhan sakit kok tidak dicarikan dokter kemasyarakatan untuk nambah Kene apa Wazali kau tay mengkono mau iku nasiun timbul min ahadi amrain. Timbul dari salah satu perkara loro iki. Imma jahliha ana kalane mergo ora ngertine kasare bodhone umat bidaiha kelawan penyakite umat. Dia tidak tahu umat itu tidak merasa sakit. Fatadunnu mongko nyono sapa umat bahya kali utai umat ala wasakil maut ing atase parek-parek mati bima cukup sebab barang se menimpa mendera ya mafiha ing dalam umat bayani minadda inyatani penyakit karena tidak tahunya umat itu tentang penyakitnya maka dia sudah hampir mati itu masih menyangka annaha salimatun setuhune umat iku salimatun waras wiris minal amroti saking piro-piro penyakit nakiyatun minal ausab bersih minal ausabi saking leloro leloro itu salah satu kemungkinannya Kenapa kok tidak mencari tabibul istima? Mungkin dia tidak tahu kalau dia itu sudah hampir mati. sana sehat ya. Wa imma ono kalane annaha tadri. Ana setune umat iku tadri ngerti ya umat kulat diroyati kelawan sak bener bener ngerti ma ing barang fiha kang tetep ing dalam umat nyatane minal alami nyatane pira-pira penyakit wa mayak tawiruha lan barang sing ngeneki ya maha ing umat minal adwa saking pira-pira penyakit ghairu annaha mung wae setuhune umat iku la sikotalaha ora on duwe kepercayaan laha kedue umat bima kelawan barang yukitu sing ngubengi sing melingkungi ya mabia kawan umat bayani minal atiba nyatane tabib tabib dokter-dokter au anha iktaroha utawa setuhune umat iku iktaroha ngeneki menimpa ing umat apa ma barang aha sing nyegah ya maha ing umat nyegah atafakura ing mikir fitolapit topi ping dalem golek dokter. Kenapa? Kalau masyarakat yang sakit, masyarakat tidak cari dokter kemasyarakatan untuk mengobatinya. Kemungkinannya mungkin dia tidak tahu kalau dia sakit. Padahal semai mati. Kedua, dia tahu bahwa dia sakit dia tahu. Tapi di sekelilingnya itu dia tidak melihat ada dokter kemasyarakatan yang bisa diharapkan menyembuhkan dia atau dia terlalu sibuk mbok piye nganti ora mikir golek dokter barang itu Watur silul ummah katiran min abna abnaiha ngirim watur silulan ngirim sapa apa al ummatu ummat kasiron akeh tidak hanya satu dua orang tapi kasiron sering kali min iha saking putra-putranya umat ila setip maring sekolah-sekolah kedokteran. Banyak sekali orang itu yang nyekolah anak anak ini gini, fakultas kedokteran, banyak sekali. Puriye apa wong tua-tua itu lihat tubuh data alumni supaya ison ngobati, eh? iso ngobati uha ya abnauha ba'da ta'allumihim sawise belajare uha ngobati asamaha ing jasad-jasate umat. Jadi engko ben iso nambani nek ana masyarakat sing lara dadi anakku tak sekolah ning fakultas kedokteran. Nek ana sing loro untu ini sekolah kan ini fakultas kedokteran bagian gigi ya. Kan? Engko nek mbok menawa ana masyarakat sing kopoken harus sekolah ning kedokteran bagian THT ngono. Tapi wala tab lan orang ngirim sapa umat bi ahadin minhum kelawan seorang pun minhum saking abna iha illal qalilan nadir illal qalilan nadir kejaba sithik terlongko ngirim ila madarisil akhlak maling sekolah-sekolah budi pekerti sekolah-sekolah akhlak ini sekolah akhlak ya santren wal ijtima ilan terus kemasyarakatan liudawu supaya iso nambani ya abnauha ba'da talbiyati ba'da talbiyatihim sakwise pendidikane abnauha iso nambani akhlakoha ing akhlake umat wa yuhadzibu lan nata didik ya abnauha nizama ijtimaihim nata nizama istimaiha ing tatanan kemasyarakatane umat sedikit sekali yang orang berpikir nyekolah no anak eh doso anak eh nih gini madrasah-madrasah yang geladi yang mendidik akhlak mbok hitungi sing mlebu ning fakultas kedokteran berapa sing ning ngene madarisul akhlak piro ketok wa madzalika lan ora ana apa dalika mengkono mau illa min fasadin nufus kejaba saking rusake pira-pira jiwa alat itu qadimul madiyat alal adabiyah sing dhisikake al madiyati ing materi-materi alal adabiyat ing atase moral-moral itu sudah menjadi kondisi yang umum di kita juga begitu kita mendahulukan materi daripada moral. Al ummatu utawi umat iki fi hajatin ing dalam membutuhkan ilal ini, maling dua bagian untuk jasad-jasadnya dan untuk roh-rohnya kita butuh dokter mata, dokter gigi, dokter THT, dokter macam-macam yang menambahi jasa tapi juga dokter akhlak dua-duanya. Al ummah fi hajatin ilal kismain, dua-duanya dibutuhkan. Min haula ilmu ta'allimin. Saking mengkono-mengkono sing padha bibinau. Walakin nahajataha, angin tetapi kebutuhane umat ila atibail il istima maring dokter-dokter kemasyarakatan wahukama il ahlak lan ahli-ahli pekerti budi pekerti iku aksar luweh okeh min hajati ya tinimbang kebutuhane umat ilaman yudawi atsamaha tinimbangane wong sing nambani yoman man atsamaha ing jasad-jasate umat sangat lebih banyak dibutuhkan. In maradatil ummah maradun wabilan fatakan kok umpamanya in marad min maridot lamun loro apa al ummatu ummat maradun wabilan kelawan loro sing nemen loro sing parah fatakan sing berat sing sing parah sekali yang bisa membunuh sama ini Fadzalika mongkoh utahi mengkono-mengkono penyakit mau layak di orang menghabisi ya zalik illa ala hayati asatin ing atase kehidupane 10 fil alfi ing dalam sewu min majmu'iha saking keseluruhane umat Kalaupun misalnya ono wabah opo kolera, apa apa apa saiki MERS apa apa iku penyakit-penyakit wabah itu. Itu kalaupun kena itu berapa nyawa yang hilang? Paling 10 per 1000. arti ini 1 persen. 1 per 100. 10 per 1000 itu pada kalau 1 per 100. Paling 1 persen dari 250 juta penduduk Indonesia mamane ana wabah sing mati satu persennya ya sumayakunu mau keri-keri ditemukan apa ada obat ada eh, semayakunu mongko keri-keri ana apa ada penyakit dawaanku obat terus ditemukan obatnya paling satu persen sudah bisa diatasi semua oleh Kementerian Kesehatan tak piturute. Iki nek penyakit jasad. Wa in maridot lamun loro ya umat maradon ijtimaian nek lorone loro ijtimaian bangsa kemasyarakatan qada maradua menghabiskan menghabisi apa maradua lorone umat iki mau alatis atin watis ina filmiah ing ngatasi 99 persen tes atin songo watis inalan sangang puluh filmi atin dalam satu berarti 99 persen sing masyarakat dah loro 99 yang korbannya tidak hanya satu persen hmm wa antum tarauna utai sira kabeh iku tarauna ningali sira kabeh masyarun nasiin wahai para generasi muda annal qada ala hayatil afrad setuhune qada kematian ala hayatil afrad ing atase kehidupan perorangan iku ashalu enteng minal qada'i dinimangane kematian ala hayatil majmu' ing atase kehidupane Keseluruhan Banyak masyarakat yang loro itu ya kabeh kena kabeh, kena kabeh. Kono sambat kene sambat ning diae do sambat kabeh. Wong yang loro wis begitu memakan korban satu persen sudah diatasi. Anak iki berat, secara keseluruhan loro kabeh wa ba'du sawise uraian di atas fala yumkinu sa'ban minasub ayyanha mongko ora mungkinake sa'ban ing suatu bangsa minasuubi saing biro-biro bangsa apa ayyan hadha ing yen to bangkit ya sab illa idza kana kejaba tetkalane ana baina dhahranaihi ing antarane di tengah tengah sab minasyub sapa man wong yudawi sing ngobati yoman ya akhlaqahu ing akhlake sab harus ada di tengah-tengah bangsa itu orang yang ngobati akhlaknya bangsa itu wayat fa'uhu lan mendorong yoman ya hu ing sab ilat taroki marang maju asalnya taroki munggah tidak eh, bandingannya merosot ini munggah biasanya yang digunakan ini maju ya. maju bandingannya terbelakang wayahiju minhu lan nggerakake yoman ya minhu saking sab atifatat tanabuhi ing rasa kesadaran wa yusiru fihi lan ngobahake ya man yudawi fihi ing dalam sab kaminal maali ing simpenane keluhuran-keluhuran keluhuran-keluhuran yang tersimpan iki kudu di obahno ben muncul Gue sebetulnya masyarakat itu di dalam masyarakat mesti ada nilai-nilai yang baik itu tapi terpendam itu harus ada yang membangkitkan ya itu itu mau dokter masyarakat mau wa biqadri ma ladaihi ula ilmu dawin lan kelawan seukur barang ladaihi kang ana sandinge sa'ab kayane ilmu dawin nyata nyatane mengkono-mengkono wong sing ngobati yakunu ana apa migdalu tanabuhi apa kadar kesadarane sab au humulihi utawa ngelokrone umat jadi tergantung suatu bangsa ini memiliki berapa banyak orang yang bisa mengobati ahlaknya mengobati moralnya itu semakin banyak maka kesadaran dari masyarakat akan semakin banyak semakin sedikit maka semakin sedikit kesadaran umat al umamu utawi pira-pira umat bangsa iku latan hadu ora bangkit ya al umam ila kiatil akhlaqil fadila kejaba kelawan ngangkat pekerti-pekerti sing utama wasti soli kulli khuluqin fasidin lan jebol jabel setiap pekerti fasidin sing rusak minufusiha saking jiwa jiwa ini umat kalau tidak ngangkat ahlak sing utama lan jabel ahlak ahlak sing rusak ra iso bangkit umat itu. Mesti kulli khuluqin fasidin min nufusiha wa tahdhibi nizam ijtima'iha lan nata sistem kemasyarakatane umat. ketiga tiga hal mengangkat akhlak-akhlak yang utama, menjabel akhlak-akhlak sing elek sing rusak dan menata sistem kemasyarakatan. Bah mata tamma lan kapan sempurna laha kedua umam apa zalika mengkono-mengkono tiga tadi tarkiatul akhlak istiqsalu kulli khuluqin fasid wa tahdzibu nizami istimaiha hana mongko enteng alaiha ingatase umam apa kullu syai'in segala sesuatu ba'dahu sa'wise dalik kalau itu tiga itu sudah dilaksanakan nanti lain-lainnya akan gampang misalnya kata giri matiha koyok merubah tatanan-tatanane umam asia sia sing bangsa politik wal iktisadiyati lan bangsa ekonomi wal umroniyati lan bangsa pembangunan wong politik eh, apa namanya politik ekonomi apa pembangunan barang itu gampang nanti kalau itu tiga yang di depan tadi sudah teratasi wala yumkinuna lan ora mungkinake ing kita apa tanmiyatul akhlakil alia mengembangkan pekerti sing luhur wa islahu mahtalla min qawaidil istima lan bagusake barang sing cacat mingkoa idil istimai saking pondasi-pondasi kemasyarakatan illa bisauratil adabiyah kejaba kelawan revolusi budaya, revolusi kebudayaan. Ya harus ada revolusi kebudayaan. Untuk mengembangkan akhlak sing alih. alati yahijuha finusufil ummah sing menggerakkan hak ing lati saurah al adabiyah fi nufusil ummah ing dalam jiwa-jiwane umat sapa ulaikal muslihun menggono-menggono para reformis orang ya muslihun itu reformis orang yang mau dandani keadaan min atibbail istima yang terdiri soko dokter-dokter kemasyarakatan wal ahlakilan ahlak ngubahake ruwai dan ruwai dan pelan-pelan sedikit demi sedikit kata tu tak salah sehingga tercerabut apa bahasa ini tercerabut tercerabut apa sakfat sakfatul akhlak akar-akar pekerti, alfasidati sing ngerusak terus akal-akal pekerti-pekerti ngelek-elek kuwi uh, seneng tukaran seneng korupsi an itu hilang apa dijabel kabeh kan fahayahul ayahul mongko ngenggon nggoni mahallaha ing panggonane akhlak sing fasidah iki apa salihul adat apa patute kebiasaan-kebiasaan jadi nah, -kebiasaan sing senengane tukaran diganti seneng damai sing senengane koro diganti dengan kejujuran sing senengane melete diganti dengan tawadu eh, sing senengane nafsi-nafsi mikir awake dhewe menjadi masyarakat yang rukun setia kawan ta'awun sak piturute lah ke asauratul adabiyah iku. Asauratul adabiyah utawi revolusi kebudayaan iku kiamu afrad. Maksudnya sepundi itu Kiamu afradin. Jumenenge individu-individu minal umat isange umat hasunat kang bagus sapa akhlakuhum akhlake afrodun minal umat. Saiki kowe golek iku ayo kecocok kangelan. Sopo kira-kira? individu-individu di sini ini sing apa ini, rodok kangen. Tapi mestine kan ono iku. Wasofat iruhum, lan jernih apa iruhum batin-batine afrod wa zakat lan yo ya bersih apa arakuhum asal usule ono sing gak jelas asal usule supaya merubah ya afrad fiha ing dalam umat halataha ing kondisine umat al istimaiyata sing bangsa kemasyarakatan wal khuluqiyata lan sing bangsa pekerti moral fayuhibuna mongkong getai yo ya afrad biha kelawan umat litanhat supaya litanhat supaya bangkit bangkit bangkit bangkit ana yuhibuna iku nang ayo Kang ayo Kang ayo bangkit Kang wa yusiruna lan ngobahake ya afrad ha ing umat litat terukama kanggo ninggalake ya umat maing barang alifathu sing biasaake ya umat ing ma kayane minal adat roti nyata nyatane kebiasaan-kebiasaan tradisi-tradisi sing merugikan ayo itu eh, tinggalkan tinggalkan itu itu tidak baik itu melarati merugikan kita wa yusiruna halitatruka supaya umat ini mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk wal akhlaqal munhattati lan pekerti-pekerti yang rendah wala yazaluna lan ora gingsir-gingsir ya afrad minal ummah mau yahijuna wayat abu menggerakkan terus dorong-dorong ya um, afrad wayat abun lan gelem kangelan ya afrad wayas auna lan berusaha ya afrad wayang sobuna lan gelem kesel ya afrod kata lalu sehingga mekole ya afrod main barang yuriduna kangar pake ya afrod yaitu bangkitnya umat hmm. jadi harus ada orang yang begitu ini suatu bangsa gak ana sing ngono ya terus rusak terus wasartu kullu sarti utai syarat utai syarate kullu sarti ya sak nemen-nemene syarat syarat yang paling syarat yang paling penting sartu kula sarti itu syarat yang paling pokok yang paling penting iku antakuna al badaah Yen to ana apa al atau miwiti ya dari mana mulainya revolusi kebudayaan ini. Syaratnya harus dimulai bidalika lawan mengkono mau hasaba muktadul hal. Seukul tatrapane kondisi. Jadi, kondisinya menuntut apa itu yang harus didahulukan. Jadi jangan gerusa-gerusu tapi harus disiapkan du dulu sampai kondisi ini kondusif istilah saiki. Hatta idza sta'addatil ummah sehingga tetkalane siap apa al ummatu umat lima kanggo barang wa kang utahi ma iku arqa weh tinggi lebih tinggi afrahu mongko ngesokno sapa afrod mau main barang ladaihim kang ana sandingi afrod min ja'abatil afkari sahihah saking wadah-wadahi pemikiran-pemikiran as tising sing bener wal til ara ibah lan wadah-wadahe ide-ide sing tepat ini bisa enek ja'abat itu asale wadah jemparing kinanah wadah tombak kinayah daripada tempat. Jadi dikondisikan dulu masyarakat itu kalau sudah terkondisi, sudah siap umat itu baru sampaikanlah ide-ide yang bagus itu. Nek durung-durung mbok kono non. Wah, gak siap masyarakatnya e kayak sekarang ini. Jumbul kabeh ana rene. Ada ide yang bagus ditolak durung-durung mesti ditolak mereka masyarakatnya belum siap mesti ini kudu non nek kepengen ada revolusi mental barang itu kudu disiap non dulu nek nah, ora ya durung-durung mesti tolak ya payah wa ilah gitu nek ora non dice ora dikondisikan dice. kanat mongko po isara tuha anggone nggerakake asauratul adabiyah iku syarron luweh allah min iha tinimbang tetepe umat ala halatia ya, yang atase kondisine umat al-qadimati sing lawas kadang-kadang kalau tidak dikondisikan dulu wangger ngono malah akibatnya malah lebih buruk daripada kondisi sebelumnya alih-alih ingin melakukan reformasi perbaikan malah luwih elek mulane terus nganti ana bak ning gone bak truk piye pilih enak zamanku to ngono <laughs> ini karena tidak dikondisikan dulu kondisikan dulu reformasi dijalankan setelah kondusif tidak ngono wong terus kelingan zaman Pak Harto saiki bareng zaman Jokowi terus kelingan zaman SBY terus terus aja mereka reformis-reformis ini nggak sabaran itu loh mestinya dikondusikan dulu masyarakatnya ini waliyakun lan supaya ana apa ikdamuhum majune afrod minal umat sing arep melopori revolusi kebudayaan mau supaya ana apa ikdamuhum alal amali ngatasé amale kerjanya kaibdami tabib mestine kaya majune dokter ala alamudawatil ala mudawatil marid ing ngatasé nambani wong lara mestine para reformis ini niru dokter ketika nangani pasien piye nek dokter nangani pasien Laya sifulau to'am Orang nyipati ya tobib lahu kanggu marit atau ama ing panganan illa ba'da ayana laminas siha kejaba sakwise ento mekoleh ya marit minas sikhati Tangking kesehatane mekoleh manalan ing pekolehan yumkinuhu kang mumkinake ya manal hu ing marit Minta nawulihi saking ngalap mana Minta nawulihi kata ida balago sehingga tetkalane sampai iya marit dahu ing puncae marit minas sehati saking sehat jahalahu kuron mongkon ndadekake ya tabib hu ing marit didadekake kuron ingkang bebas fitanawulima ing dalem mengkonsumsi barang laya dulu sing ora melarati ya mabil asihai lawan wong-wong sing sehat no ya iki carane dokter ngono kae dokter pertama kali ngomong mbek pasien hmm. ini ini sampean sudah mendingan ini tapi saya harap eh, sementara ini dahari bubur saja ya nah, konsumsi mangan bubur saja nah, mangan bubur nanti seminggu lagi ke sini eh, minggu morone, oh saat ini sudah boleh sampai makan nasi tapi di tim ya tim nah, terus, terus berikutnya sampai sudah boleh makan liwetan ini tapi yang lemes ya rada segane rada lemes sampai kepada kondisi di mana dia dibebaskan sebagaimana umumnya orang sehat. Wah, sekarang sampai mangan opo ae, sambel terong ya kena. Itu ada kondisi-kondisi tertentu, tahap-tahapan di mana pasien itu dikelola oleh apa namanya dokter ini sampai setelah kondisi tertentu dia bisa makan apa saja itu mestinya reformis-reformis itu juga harus begitu apa mana yang ditambahin itu penyakit masyarakat ya. harus dikondisikan dulu sampai sampai tahapan di mana bisa dilepaskan ide-idenya yang besar itu al ummatu fi hajatin sadida utawi bangsa iki iku fi hajatin sadidatin ing dalem hajat sing nemen ila sauratil adabiyati maring revolusi budaya. Kita itu oh, sangat butuh sekali sekarang ini. Malah harus keporo telat kita ini. Keporo telat mengadakan revolusi budaya. Mbok jenakna budaya revolusi mental, revolusi moral. yang sing penting kelakuan-kelakuan sing wingi merupakan penyakit-penyakit umat itu harus dikikis secara serentak dengan gerakan yang massal. Eh, wong seneng dunia wis seluruhnya 250 juta manusia iki gak ono sing gak seneng dunia. Wabeh piye carane mengatasi supaya mereka ora nemen lah ya wis ah tak cukupe ngono piye carane Ojo terus mbok terus mbok tawani zuhud wah ditolak kowe wong lagi seneng-senenge bondo mbok jak zuhud wis langsung ora dirungokno ngono ae zuhud dapurmu wah ngene zuhud ya piye bertahap dijak urip sederhana tidak usah berlebih-lebihan hidup sederhana kenapa orang itu ono BBM mundak sitik Namo barang-barang mundak sitik Namo berapa apa sebab karena biasanya seneng dunia nek wong orang seneng dunia BBM mundak Wah, ini cocok sampean gaya hidupku ini. <laughs> eh, selasa tuku BBM agak-agak diain. ae. Hmm, lombok lalan beneran, aku gak seneng sambel aku. Oh itu. Tapi mau senengane sambel. <laughs> duwe sepeda motor, duwe mobil, duwe segala macam. Berarti butuh BBM, BBM munda jenggirat kabeh. Hmm. Hmm. hmm. Lah nek wong kaya jaman kuno kabeh ngono wong e konaah-konaah. Ana mundak-undakan ya malah senenge ra karan ya. Ha iki entuk kanca akeh aku. <laughs> Al ummatu fi hajatin sadidatin ila sauratil adabiyah. Butuh sekali li islahi haliha kanggo mereformasi matutake kondisine umat wenuhu dilan bangkit pihak lawan umat min wahdatil inkhitat saking jurang ter kemerosotan wa antum utawi sira kabeh maksaran nasiin wahai para generasi muda iku ulaikal atibba rajaane Syekh Mustafa Wilayen iki sudah putus harapan melawan ambekan wong sing tua-tua dadi sing harap harapna ya sing nom nom iki sing belum terkontaminasi sirai sirah anyar ora perlu nyopot sirah engko sirai anyar kon nyopot ku nek sirah sing lawas pikiran wis pikiran dunia tok iku dicopoti nek sing nom-nom ngene kok sirahe padha karo sirah tua ya kebanget ngono ae mulane ning kene diharapkan kalianlah ulaikal atiba mengkono-mengkono dokter-dokter al istimaiyun sing bangsa kemasyarakatan. Jadi kalian ini yang generasi muda yang diharapkan mulane aja moto kopi sing tuwek-tuwek wa sayakunu biadikum lan bakal ana biadikum di tangan kamu sekalian di tangan ira kabeh apa amrul ummati perkarane umat umat ini di tangan kamu nanti itu fasuat satu wakalu ilaikum monggo no ilaikum marang sira kabeh apa itaratu afkariha menggerakkan pemikiran-pemikirane umat Jomok ini terus saya gerakkan Wabatul akhlaki dan nyebarake pekerti-pekerti asohi hati sing bener sing ngape fiha ing dalem umat. Fakunu mongko ana sira mundulan sejak sekarang sing diomongi kowe kabeh generasi muda. Mulane ono siro kabeh mundur an sejak saiki ana iku rijalan hazimin. Eh? Kowe dadi ya lelaki-lelaki tokoh-tokoh yang tahan uji, tokoh-tokoh sing ketokan paku. Aja sing ndledek, belesek, sing hazim. Wadau lan nyerehno sira nasba uyuniku mone ngarepe Peningali ira kabeh ini catat di depan matamu bahwa annakum setune sira kabeh satakununa bakal ono si kabeh ana iku atiba ahan nasihin dokter dokteri umat an nasihin sing gawe bagus gawe bagus wa mursidiha lan pembimbing pembimbingi umat al-mukhlisina kang ikhlas ikhlas kudu mbok dadekno semboyanmu terus pasang di depan matamu bahwa kamu nanti adalah dokter-dokternya umat kamu pembimbingnya yang ikhlas wa wu'alliha lan penasehat-penasehate umat al amilina sing padha ngamal kabeh dengan demikian takun ono ya umat laku marang siro kabeh ono iku syakirin mm, termasuk wong-wong sing padha syukur kamu akan diterima kasih oleh umat al umatu rakyat wal hukumatu pemerintah Allah